Syair Zuhdiyah terkait dengan masalah kesuhutan mendorong manusia untuk berbuat suhud pamayus duha ataupun yang sejenisnya yang sepadan dengan masalah-masalah tersebut yaitu masalah-masalah yang tidak mengandung suatu kerusakan tidak mengandung masalah-masalah suatu unsur sehingga akan membawa hawa nafsu nafsu birahi demikian ini ini apa penjelasan mu'alif jadi yang dimaukan seandainya ada para ulama yang membolehkan hukum nyanyian ketahuilah bahwasanya ini terbantahkan dengan ucapan Aisyah sendiri yang belum mengatakan sata bimughniyah bukanlah enam dua budak tersebut adalah seorang penyanyi jadi lengkapnya tatkala beliau membawa suatu budak perempuan yang apa penghibur yang dia menyanyi lafaz oh, Ini lafaz muhoniyah. Tapi hakikatnya adalah bukan muhoniyah. Bukan penyanyi. Kenapa? Dikatakan oleh al Imam Al-Qadi Qadi Ibn Iyad <clears throat> bahwasanya mak im makana hinauha huma bima huwa min as'al Arab sesungguhnya enam yang dikatakan nyanyian yang dikatakan oleh budak tersebut yang diucapkan oleh budak Aisyah pada waktu itu di hadapan juga para rasulnya di hadapan para rasul dan juga Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang tuanya enam itu adalah bentuk arul Arab bentuk sir-sir orang Arab tapi beliau mengatakan al-muhoniyah memang orang-orang Arab ya mengatakan syair dan juga nasid-nasid itu kadang dimutlakan di makna yakni al-hina yaitu lagu. Nah, melakukan. <clears throat> Sehingga nam beliau mengatakan al-jariyah muhniyah. Walakin laisata huma muhniyatatain. Muhniyatatain bukan seorang penyanyi yang yang dilarang bukan penyanyi-penyanyi yang sudah dikenal iya, ini seperti kebiasaannya tatkala menyanyi yang dilarang yang diharamkan dalam Islam tatkala menyanyi-menyanyi ya, ini dari orang-orang yang apa suaranya yang membuat apa taswik bil fawahis dengan hawa nafsu membuat apa taswik membuat kangen Nah, ucapan-ucapan kangen kepada sang kekasihnya. Ucapan-ucapan sehingga akan menimbulkan tumbuh hawa nafsu. Wa ta'ridul fawahis dan juga apa? yakni akan mengarahkan kepada perbuatan keji dan mungkar. Dan juga wa tasbitul ahlil jamal dan juga apa? menampakkan seorang pemuda atau pemudi tak kala dia sudah tua di hadapan orang-orang yang setelah mereka masih muda. Ahlul jamal, orang-orang yang cakep ataupun cantik. Nah ini tak kalah mereka sudah tua, tak kalah mereka sudah mungkin umurnya 50 tahun, kemudian sampai sudah tua lah al-muhim. Mereka menampakkan ya wajah yang baru dan dan terjadi jadinya Diiringi dengan joget-joget, berdansa dan sebagainya. Nah, bukan yang demikian yang dimaukan seandainya dan membolehkan enam adalah lagu-lagu yang berbau syair yang mengarahkan kepada semangat untuk berjihad fisabilillah dan mengarahkan untuk apa? sifat zuhud dan juga untuk mengarahkan kepada bagaimana seorang berani dihilangkan rasa takut ketika jihad fi sabilillah. Demikian yang dikatakan oleh Imam Al-Qadi. min ghairi darbin biqadid tanpa adanya pukulan-pukulan sesuatu dengan tongkat sehingga akan keluar suatu bunyi bersuara <coughs> oh alatil tudrib atau alat alat alat musik yang ditabuhkan dan alat tersebut ini yang dimaukan ketika apa mungkin ada sebagian oh ya boleh ya yang dibutuhkan adalah ingat syair-syair yang berbau ke arah untuk zuhud atau yang serupa dengannya yang tidak mengandung kerusakan-kerusakan itu pun tanpa adanya musik-musik yang dipukul dan juga tidak adanya yakni wala dhamma ila dalika taswik tidak adanya tepuk tangan-tepuk tangan wala raqasa dan juga tidak adanya joget-joget ataupun dansa-dansa nah ini ini seandainya ada yang membolehkan. Baik. Dan walhasil kesimpulannya adalah haram tentang masalah lagu musik tersebut dengan beberapa suatu ayat yang disebutkan dalam firman-Nya Wa minan nasi may yashtarilah wal hadithi lidhi'an sabilillah. Ini ya. Di antara manusia mereka ada yang menjual, ada yang mengganti ucapan-ucapan apa? lahwat, lahwan. Nah, dalam rangka untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Ini sebagian manusia. Sebagian manusia mereka menjual satu ucapan untuk menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. <clears throat> Siapa peminat di sini kemarin disebutkan? Ada yang ingat? Peminat nasi mayastari sebagai manusia mereka ini ya, ada asbabun nusul sebab turunnya ayat ini karena manusia yang menjual demikian untuk menyesatkan manusia, untuk menghalangi manusia dari Islam. Tak kalah sudah masuk Islam, maka sebagian manusia menggoda dengan nyanyian-nyanyian untuk mengarahkan, untuk menjauhkan dari Islam tersebut. Siapa kemarin? Eh? Kita ingat? Ewa Nadar bin Harith. <clears throat> Kata Ibnu Abbas demikian. Ini tentang asbabul nusul ayat tersebut ada seorang budak ya yang dibeli oleh Haris Nadar bin Haris untuk menyanyi, untuk menggoda orang-orang Islam yang masuk Islam masih baru-baru masuk Islam untuk mengembalikan ke kemurtadan atau ke maksiatan. Taib. Kita lanjutkan. Wa ala hadha. Dan berdasarkan ini menguatkan apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad kalau seandainya beliau membolehkan yahmilu hadis Aisyah maka membawa hadis Aisyah yani fil jariyatain al muhaniyatain budak budak enam penyanyi lama honnata takala dua ini bernyanyi bima taqawalathu al-ansaru yawma bu'asu yawma bu'asi fin Faina dalika la yatrib jadi Aisyah ya umul Mukminin ini membawa ya seorang membawa, membawa dua orang budak perempuan Muhoniyah yakni ahli menyanyi ahli me, apa dan siir-siirnya sehingga akan terhibur akan apa senang ketika mendengarnya lama honata dia menyanyi tapi ingat wa laysata bimuhoniyatain kata Isa juga dalam hadis berikutnya ini cukup panjang hadisnya bukanlah keduanya adalah seorang penyanyi ingat bukan penyanyi dalam artian yang sudah dipahami semestinya oleh kaum simin zaman sekarang dengan adanya joget-joget, dengan adanya musik-musik, ada gitar, ada seruling, ada piano, ada rebana dan sebagainya lengkap. Nah ini, ini jelas keharamannya. Sehingga beliau mengatakan walai sata bibi muhaniyah. Walaupun beliau mensifatkan pada dua budak ini adalah al-muhaniyah. Pada hari Yoma Buas, pada hari Yom Buas itu satu hari di mana apa? yakni pertempuran antara kaum Hajrat dengan kaum Aus. Ini. Ini Yom Buas. Kabilah yang sangat besar. Kabilah Aus dan kabilah Hajrat ketika zaman jahiliyah. Kemudian keduanya masuk Islam. 6 Pamaklumun <clears throat> faina dalika la yadrib. Dan sesungguhnya yang dimakan itu tidak ada musik-musiknya. Ya, jadi jariah yang dia menyanyi, yang dia mendendangkan apa syairnya, si syair yang memang masru yang mengarahkan pada suhud, mengarahkan kepada sifat berani. Kita datangkan suatu, suatu syair dalam satu syair disebutkan su aba'atin taqra aini ahabbu ilayya min dubsi sufufi ini diantara syair-syairnya yang nam diperbolehkan dan sehingga para ulama kadang kenapa ya seperti Sohib Al-Qatar ini pengarangnya beliau mengambil sisir yang cukup banyak kadang sahihnya dari Al-Quran kadang sahihnya dari As-Sunnah kadang sahihnya dari siir syair Nah ini, memang syair-syair zaman dahulu itu syair-syair yang itu sangat bagus, ya sangat indah kalau merasakan, bisa merasakan keindahan syair tersebut. Dari sisi bahasanya, dari sisi nahunya, subhanallah, ya sangat bagus. Waluh su'aba'atin watakoro Ini memakai baju yang abah, ya baju yang abah kasar jelek watak ini itu keadaannya adalah membuat hiburan saya bu ilaya lebih saya cintai nah, daripada min lubsil sufufi daripada yakni memakai baju yang bagus tipis nam tembus pandang nah ini ini di sini nam yakni adanya untuk memakai baju-baju yang sederhana untuk bersuhud untuk tidak berlebihan sampai mahal-mahal bajunya sampai ratusan ribu padahal itu adalah tembus panjang dan ini sering dipakai oleh para perempuan-perempuan yang mereka memamerkan enam tabarut <clears throat> memamerkan tubuhnya nah, ini ini seorang syair mengatakan demikian memakai baju yang apa kasar tebal, hangat ini lebih saya cintai. Lebih saya atau apa menghibur mata saya saya sukai daripada enam yakni baju-baju yang tipis tembus pandang walaupun harganya mahal. Wa maklum annahu lam yakun lil awahil lil awail. Dan sudah diketahui bersama bahwasanya tidaklah ada lil awail pada zaman-zaman salaf orang-orang yang terdahulu ma ahdathahu al-awahiru min ad-duffi was was-sababah tidak ada pada zaman salah orang-orang yang terdahulu orang-orang yang awal apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang akhir orang-orang yang sekarang ketika mereka memainkan lagu-lagu bagaimana bentuknya minat dufni wasanji adanya rebana kemudian gendang sababah yakni ini tangannya memainkan ya mafhum ya gendang dipukul-pukul dengan jarinya nah ini enggak ada was kemudian wasil rokik dan juga menendangkan siir-siir yang mendayu-mendayu siir-siir yang cinta-cinta nah ini atau ucapan-ucapan yang masalah persintaan masalah ditinggal kekasihnya atau kadang sampai menghina takdir, menerima apa tidak menerima takdir setelah meninggal kekasihnya. Nah ini isi-isinya demikian. Fa'inna hadhi al-asya fa'inna hadhi al-asya tusirul inul hawa al kamina maka sungguhnya sesuatu ini yaitu lagu-lagu yang isinya percintaan, yang isinya mengandung hawa nafsu akan menggiring pada perbuatan zina. Ini akan apa? Tusirul jafain akan menggugah, akan berpengaruh berpengaruh untuk menggugah hawa nafsunya al kamina, yang ada hawa al kamina, fin dalam sifat-sifat manusia wata taz'izu fayah Fayahsibul jahilu hadzal intiaj. Maka orang jahil menyangka Nam bahwasanya menyangka al al inziaj yakni orang jahil akan menyangka ini akan bisa membuat apa yakni hati mengena hati gelisah Hati akan takut sehingga mu'allikun bil akhirati wahai hat terkait dengan masalah akhirat. Jangan menggantungkan dengan masalah akhirat. Jadi tak kalah mendengar satu nyanyian, nyanyian-nyanyian yang mungkin berbau apa percintaan sehingga akan sedih sehingga apa hatinya terenyuh. Nah ini ini sangat orang jahil. Sehingga akan menggantungkan, akan memikirkan negeri akhiratnya dia. Wahai hat alangkah jauhnya pemikiran mereka alangkah jauhnya dugaan orang-orang jahil tersebut. <clears throat> Baik. Ini apa keadaan sekarang? Bagaimana lagu-lagu sekarang yang mereka menyanyi diiringi dengan musik-musik lengkap ya, ada apa? Ada kendang, ada rebana, ada gitar, ada seruling, ada piano dan sebagainya. Ini jelas lebih-lebih mereka bagaimana mereka penampilannya Ya ini telanjang bajunya Nauzubillah min dalik Tayyib ila huna Tafadalu Habitakumullah <clears throat>